Masih ingat kaidah sihir? Ma khufiya sababuhu. Segala sesuatu yang tidak jelas sebabnya. Kalau sesuatu sebabnya jelas, maka tidak disebut sihir. Dagangan saya laris karena harganya tidak terlalu mahal. Maka ini bukan sihir. Ya. Tapi kalau dagangan saya laris karena saya tiup-tiup dulu sebelumnya, ah, ini sihir. Karena tidak jelas. Ma khufiya sababuhu. Sebabnya itu tersembunyi. Ah, di sini ada tiga contoh oleh beliau disebutkan iyafah, torok, dan tiarah menerbangkan burung. Burung ini jalan kemana? Kalau terbangnya ke arah kanan berarti akan mendapatkan keberuntungan, kalau ke kiri mendapatkan kecelakaan. Kemudian garis, kemudian apapun ini hanya contoh. Maka segala sesuatu yang tidak jelas sebabnya masuk pada kategori sihir. Apapun bentuknya. Hari ini sering kita dengar hanya ditepok bahunya. Sebabnya apa? Ditepok bahunya. Akibatnya apa? Diajak kemana saja, ngikut. Ditanya apa saja, jawab jujur. Diminta uangnya, dikasih. Padahal gara-gara ditepok bahunya. Nah, ini kan tidak jelas sebabnya, bukan penyebab. Gitu ya. Nah, itu bagian dari sihir. Ya. Maka jangan mengatakan ini enggak ada, enggak ada di syariat istilah-istilah kayak gini. Ini bukan sihir, keliru. Keliru. Memang bisa nama-nama apapun, nama-nama baru seperti hipnotis ini itu, ya. Oh, pelet pengasian, kali itu ada ya, tiwalah ya. Uh, apapun yang tidak jelas sebabnya maka masuk dalam kategori sihir al-jibt. Yang kedua, tafsirul iyafah wa tarq. Tafsir dari al-iyafah wa tarq. Iyafah itu apa? At-tarq itu apa? Sudah lewat. Waqad bayyantu fil bab aidan wa syarahtu. Aku telah jelaskan, aku telah syarahkan uh, di bab ini, kata beliau. Yang ketiga, anna ilman nujumi naw'um min sihr bahwa ilmu nujum ilmu perbintangan ini bagian dari sihir perbintangan yang dimaksud adalah yang dihubung-hubungkan dengan nasib seseorang yang dihubung-hubungkan dengan kejadian yang akan datang Adapun perbintangan yang dipakai untuk mengetahui hitungan bulan, musim, arah kiblat dan seterusnya ini halal apa haram? Boleh apa tidak? Boleh. Karena itu bukan sihir. Yang terlarang yang berhubungan dengan nasib manusia. Lahirnya Eh, bulan apa, tanggal berapa, berarti bintangnya anu, berarti nasibnya begini dan begitu untuk bulan ini, untuk bulan depan nasibnya lain lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini haram, ini sihir dan ini terancam syirik. Likaulihi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujum" Waqad iktabasa syu'batan minas sihar. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu nujum, maka dia mengambil bagian dari sihir. Zada mazada, semakin banyak bagiannya, semakin banyak sihirnya. Ya. Yang keempat. Al-aqdu ma'an nafasi min dhalik ikatan-ikatan yang disertai dengan tiupan-tiupan ini juga bagian dari sihir. Jadi sini contoh-contoh. Contoh yang ada di zaman Nabi, rambut atau tali atau tambang diikat-ikat, ikatan simpul mati, kemudian ditiup. Yang dengan ini lalu sifulan sakit yang dengan ini lalu si fulan menderita. Ini bagian dari sihir bahkan pernah mengena diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilancarkan oleh si Yahudi Labid bin Al-Aswam. <clears throat> Lalu turunlah 11 ayat ya, Al-Falaq dan An-Nas, jumlahnya 11 dihitung sesuai dengan jumlah ikatan yang dibikin oleh Labid bin Al-Asam. Ya. Lalu Nabi menyuruh uh, sahabat untuk mengambil alat sihir itu lalu dimusnahkan, dienyahkan, dibakar dan seterusnya. Berarti sunnah ketika kita melihat mengetahui alat-alat sihir dienyahkan, dihancurkan, dibakar. Karena ketika alat itu hilang, berarti kekuatan sihir itu hilang. Maka mudah. Mudah. Melawan sihir itu mudah. Kalau tahu alatnya, ambil, bakar. Hancurkan. Mudah sekali. Setannya, jinnya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu belum pakai Al-Quran, belum baca-baca ayat Al-Quran. Hanya dengan dibakar, selesai. Karena apa? Karena kekuatan sihir sekali lagi lemah, lemah sekali. Yang kelima, annan namimata min dhalik. Bahwa namimah mengadu domba, menyebarkan ucapan orang sehingga orang lain tersinggung, menjadi teradu domba, oh, cekcok, berselisih. Ini bagian dari sihir. Karena salah satu tujuan sihir adalah memisahkan antara suami dengan istri, membuat perselisihan antara uh, kaum muslimin. Ini bagian dari sihir. Maka namimah bagian dari sihir uh, secara lugoh ya, secara bahasa. Ini berdasarkan uh, hadis Ibnu Mas'ud ala hal unabbiukum mal adhu hiya an-namimah maukah aku tunjukkan kepada kalian al adhu yang bisa memporak-porandakan persatuan kaum muslimin apa itu an-namimah ya yeah. sama dengan sifat sihir yaitu at-tafriq memisahkan mencerai-beraikan kasih sayang sesama muslim persatuan sesama muslim. Yang terakhir, yang keenam, anna min dzalika ba'dul fasahah. Di antara sihir pula adalah kefasihan berbicara. Keindahan berbicara. Kehebatan berpidato. Ceramah. Ini juga bisa menyihir. Ya, hanya sihir di sini ada kalanya buruk, ada kalanya baik dia pidato ceramah dari ceramahnya itu akhirnya orang-orang berbaiat kepada dia baiat imamah seperti yang terjadi di Kediri waktu itu ya nah, tentu ini sihir yang buruk karena dengan pidatonya itu akhirnya orang sesat membuat kelompok dan kelompok itu ada sampai hari ini ya sebaliknya si fulan ceramah ceramah pidato dari ceramahnya ini orang yang tadinya pelit, bakhil, sayang terhadap uang, akhirnya dia mengeluarkan dompetnya, melepaskan gelangnya, antingnya untuk disumbangkan ya untuk pembangunan masjid atau pesantren atau apa. Gara-gara apa? Gara-gara ceramah dia. Nah, ini menyihir juga kan? Sihir yang baik. Ya, maka di akhir kesimpulan beliau sebelum ini bahwa uh, sihir yang berupa kefasihan berbicara kehebatan berpidato ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya mubah-mubah saja. Ya, ini mempunyai sifat sihir. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna min ba'dil bayan la sihran." Sebagian pidato itu bisa menyihir. Nah, ini akhir dari bab yang telah lewat. Kita masuki bab berikutnya. Babu maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang kuhan. Jamak dari kahin. Perdukunan. Dan yang uh, mirip dengan perdukunan. <clears throat> Apa yang dimaksud dengan dukun? perdukunan, nah, mari kita lihat keterangan dari uh, beliau. Al-Kuhan jam'u kahin. Kuhan ini jamak dari kahin. Begitu juga al-kahanah juga jamak dari kahin. Kita tahu uh, satu isim kadang-kadang memiliki satu bentuk jamak, kadang-kadang dua. Nah, salah satunya ini. Kahin, kahinani, kuhan. Atau kahinun, kahinani, kahana. Ada dua bentuk jamak. Apa asal mula kahin itu? Kata beliau, wahum qawmun yakununa fi ahya'il Arab. Kahin adalah satu kaum yang merupakan satu hai, ya, marga, ya, lebih lebih kecil dari bangsa, lebih kecil dari suku, ya, marga mungkin ya, kelompok yang kecil. Di Arab, yatahakamun nasu ilaihim, di mana orang-orang Arab menjadikan mereka sebagai hakim, mendatanginya sebagai hakim sebagai tempat bertanya, sebagai tempat untuk mengambil keputusan. Tentu ini sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ya, kan dunia perdukunan di zaman jahiliyah itu kental sekali. Menjelang diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bersamaan itu mereka menyembah Allah. Bersamaan itu mereka menyanjung Allah. Bersamaan dengan itu mereka membesarkan Allah dan tidak ada gunanya. Mereka menyembah Allah tidak ada gunanya, mereka membesarkan Allah tidak ada gunanya, mereka memuliakan Allah tidak ada gunanya karena syirik. Ya. ya seperti kaum kita hari ini. Ya salat, ya puasa, ya minta-minta kepada orang yang sudah mati. Apa ada gunanya Salatnya Tidak ada. Ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya minta-minta kepada orang yang sudah mati. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu terhapus. Begitulah Abu Jahal Abu Lahab. Begitulah kaum Quraisy di kehidupan mereka di saat menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW, Mereka menyembah Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah dan memuliakan berhala juga. Ini hakikat syirik. Jadi jangan dibayangkan bahwa Abu Jahal Abu Lahab seperti orang-orang Jepang Orang-orang Buddha, Hindu, Sinto nggak tahu Tuhan, keliru. Abu Jahal Abu Lahab mengenal Allah, menyembah Allah, mencintai Allah, mencintai Nabi Ibrahim. Eh, gambar-gambar Nabi Ibrahim banyak sekali di sekeliling Ka'bah. Mereka eh, awalnya bertauhid, menyimpang akhirnya. wa bihim asyayatin. Setan-setan mendatangi mereka. Ikut serta bersama mereka. Ya. Wa amma kana fis sama. Setan-setan tersebut memberitahukan kepada mereka apa yang terjadi di langit. Kan masih leluasa. Belum dilimpar dengan syihab, belum ada penghalang waktu itu. Ya, setan-setan jin itu mencuri berita di langit dan dilempar oleh sihab, dilempar dengan bintang. Kapan? Kapan? Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, setelah Rasulullah alaihi wasallam jadi nabi, sebelumnya mereka leluasa mencuri berita di langit. Ya, saya kira hadisnya pernah kita baca dulu kira uh, nanti akan diulang lagi, ya, walaupun dalam syarah bahwa mereka mulai terhalang oleh bintang-bintang itu, sihab itu uh, lebih tepat bukan bintang ya, karena bintang itu kan besar sekali. Meteor mungkin ya. Di, di, di, di, dilempar oleh sihab oleh meteor itu setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus. Ini dengan beberapa riwayat, diantaranya dialog setan jin. Kenapa kita seperti ini? Tidak biasanya kita dilempar dengan sihab meteor. Kenapa kita terhalang kita mencuri berita? Ah, lalu mereka mengutus oh, setan-setan uh, jin untuk ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara untuk mencari tahu ada apa gerangan sehingga mereka mencuri berita di langit tidak leluasa lagi. Nah, jin-jin yang kebetulan ke arah uh, Najd, uh, mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat subuh. Ya, yeah. di lain uh, mengimami sholat subuh. Mereka mengatakan ini, Rupanya ini yang menyebabkan kita tidak leluasa lagi mencuri berita di langit. Ya. Yeah. ini kejadian, kita mundur sedikit. Kejadian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Waktu biruhum amma kana fis sama' mereka setan-setan tersebut mengkabarkan apa-apa yang ada di langit kepada para dukun tadi, para kahin, tastarikus sam'a minas sama mereka mencuri pendengaran dari langit wa tukhbirul kahina mereka sampaikan kepada para dukun tadi ya thummal kahinu yadifu ila hadzal khabar ma yadifu minal akhbaril kadhiba kemudian para dukun itu mencampur menambah apa yang mereka terima dari para jin tadi dengan kebohongan-kebohongan. Jadi tambah-tambah, dicampur-campur. Ya. Di riwayat lain dicampur dengan berapa? 100. 100 kebohongan. Jadi kebenaran itu satu dicampur dengan 100 kebohongan maka nilai kebenarannya itu sedikit saja berarti seratus kan? Maka wajib bagi kita untuk tidak mempercayai. Walaupun sekali waktu benar. Fa'idha waqa'a mimma akhbaro bihi syai' Ketika dukun tersebut menceritakan sesuatu dan yang diceritakan ternyata akhirnya benar. Karena memang mencuri kan hasil curian. Kan Allah berfirman dan firman itu didengar oleh malaikat, didengar oleh Jibril, Jibril dan para malaikat pingsan mendengar firman Allah. Lalu Jibril lah yang pertama kali siuman diikuti oleh para malaikat. Lalu para malaikat bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbuk?" Apa yang Allah firmankan tadi? Lalu dijawab oleh Jibril, barusan tadi Allah berfirman bahwa akan terjadi anu di daerah ini. Gunung ini akan meletus. Nah, ucapan ini didengar oleh para pencuri berita tadi, para jin tadi. Nah, lalu disampaikan kepada para dukun. Lalu dukun menyampaikan kepada manusia, nanti bulan anu gunung ini akan meletus. Dan betul, karena firman Allah kan? Betul. Sekali. I'taqadahun nasu aliman bil ghaib. Maka orang-orang meyakini bahwa dukun tersebut mengetahui hal yang gaib. Karena benar kan? Bahwa gunung ini nanti bulan Agustus akan meletus. Benar. Misalnya. Itu hasil curian. Dan itu kebenaran yang seperseratus tadi. Sementara, ucapan dia yang ini, yang itu, yang salah semua. Hanya satu yang benar, yang benar itu yang diingat-ingat. Yang salah nggak diingat-ingat oleh manusia. Ya, sekali ngomong benar, wuh langsung terkenal kemana-mana. Padahal sekali doang benarnya. Habis itu salah terus. Atau sebelumnya salah terus. Fasaru yatahakamuna ilaihim maka jadilah manusia berbondong-bondong menjadikan kahin tersebut sebagai hakim, sebagai kodi, sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan. Dikit-dikit nanya ke dia, dikit-dikit nanya ke dia. Dan dijawab terus tentunya dengan jawaban yang batil. Ya, karena sifat dukun tidak seperti sifat ulama. Sifat ulama bagaimana? La adri, la adri. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Kalau memang nggak tahu, dukun nggak ada. Ya, oh anu, gitu. Oh ini ada aja jawabannya. Ya, kadang disamarkan. Oh yang ngambil pakai baju merah, ya, naik motor, ya, motornya anu. Nah. nggak disebut, ya, si anu bin anu alamatnya enggak. Gitu. Karena memang nggak tahu fahum marja'un linnasi fil hukmi maka jadilah mereka maroji jadi maroji ya di dalam hukum tempat bertanya kalau kita maroji kita akan Syalbani, bin Bas, Utsaimin, Syaul Islam Ibn Taimiyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka para dukun menjadi maroji tempat bertanya. Walihada yusammuna al-kahanah karena inilah maka mereka disebut uh, dukun, kahana. Ya. Idhum yukbiruna anil umuri fil mustaqbal. Karena mereka menghabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Kan umumnya seperti itu. Padahal Al-Quran jelas-jelas mengatakan bahwa kita tidak akan tahu mada taksibu godan. Apa yang akan kita lakukan besok. Itu kita. Gimana orang lain, gimana si fulan, bagaimana keadaan gunung itu, laut itu. Diri kita sendiri nggak tahu. Ya, nanti malam apa yang akan kita lakukan, besok pagi apa yang akan kita lakukan, besok pagi jam 9 kira-kira saya akan melakukan apa, nggak ada yang tahu. Rencana, iya. Saya rencana besok jam 9 akan ketemu Pak Lurah misalnya. Itu rencana. Pasti terjadi? Belum tentu. Itu diri kita, apalagi orang lain. Ya? Maka sesat sekali orang-orang yang mengatakan bahwa para dukun mengetahui apa yang akan terjadi. Ya? Masih ingat ketika ada walimah ketika ada walimah di zaman Nabi SAW, lalu wanita-wanita itu bernyanyi, ya, bernasid, ya. Wafina Nabiun uh, eh, ya'lamu uh, ma fil Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi esok. Ya, nyanyian yang batil tentunya langsung ditolak oleh Nabi. Langsung diluruskan oleh Nabi. Langsung dinyatakan oleh Nabi bahwa itu keliru, batil. Aku Nabi, aku Rasul, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita, apalagi yang bukan Nabi. Yakulun. Mereka mengatakan, saya kau kada, saya kau kada. Akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Ya. Walaysa minal kahanati fi syai'in man yukbiru an umurin tudraku bil hisab. Akan tetapi tidak disebut dukun, tidak disebut perdukunan, ketika seseorang menghabarkan sesuatu dan itu bisa diketahui dengan perhitungan. Ya. Nanti malam akan hujan di daerah eh, Pasar Minggu misalnya. Kenapa? Karena perhitungannya begini begini begini. Ah ini bukan perdukunan. Ya, karena bisa dihitung, bisa dipelajari. Walaupun meyakini pasti benar tentu tidak boleh. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Tetapi perkiraan. Ya, ini boleh. Menurut perhitungan maka eh, penduduk ini di tahun sekian akan berjumlah sekian. Menurut perhitungan bahwa eh, apa barang-barang ini di tahun 2015 tidak akan laku lagi karena begini begini begini. Hai ini bukan uh, perdukunan. Boleh. Tapi sekali lagi ada kalanya benar, ada kalanya meleset. Karena juga perkiraan. Kita sedang bahas itu haram apa halal gitu. Bukan benar dan salahnya, halal apa haram? Jawab halal. Halal. Ya. Yeah. Seperti waktu itu ada ahli mengatakan tahun 2000 di atas 2005 misalnya oh, wartel-wartel akan tidak laku lagi karena begini-begini pakai handphone dan seterusnya uh, ini halal dan terbukti benar dan itu bisa dilihat karena memang bisa dihitung itu boleh ya yeah. tapi tanpa perhitungan-perhitungan lalu mengatakan ya oh, mobil ini akan laku, mobil ini nggak akan laku, antum jual ini laku, kalau jual ini nggak laku tanpa perhitungan maka itu tidak boleh, maka itu masuk dalam perdukunan. Fa innal umur allati tudraku bil hisab laysat minal kahanati fi syai' Karena sesuatu yang bisa diketahui dengan perhitungan itu bukan masuk dalam kategori perdukunan sedikit pun. Ya. Kama law akbaro an kusufi syamsi au kusufil qamar. Sebagaimana para ahli menghabarkan mer, meramalkan akan terjadi kusuf atau khusuf kalau khusuf pakai kaf itu matahari. Kalau khusuf pakai kha itu bulan. Artinya sama gerhana. Ya. Gerhana matahari khusuf pakai kaf. Gerhana bulan khusuf pakai kha. Nah, itu diramalkan. Tahu sebulan sebelumnya, bahkan dua bulan sebelumnya, tetapi itu semua dengan perhitungan. Maka ini halal. Ya, kita bahas halal haramnya dulu. Halal. Benar pasti terjadi, tentu tidak. Bisa benar, bisa salah. Tidak boleh kita mengatakan para ahli sudah canggih, selama sekian ratus tahun mereka meramalkan gerhana nggak pernah meleset nggak boleh ya nanti jadi nabi dong nabi aja pernah salah diluruskan oleh Allah kan Nggak boleh. Ucapan seperti itu nggak boleh. Bisa benar, bisa salah. Ya. Oleh karena itu, jika mendung, jika mendung, apalagi hujan, tidak terlihat gerhananya, tentu tidak boleh kita sholat. Ya. Kaidahnya apa? Tadi. Kan bisa benar, bisa salah. ya kalau benar, kalau salah? Gitu. Ah, kecuali jelas-jelas mata kita melihat, oh benar. Tuh, uh, jam setengah tujuh, bulan bersinar uh, terang sekali, bulat, bulan purnama. Kok jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Akhirnya tertutup sama sekali oleh bayangan bumi. Oh benar ramalan para ahli bahwa malam ini gerhana, mari kita sholat. Begitu. Ya. Sebab kalau boleh sholat sementara mendung, berarti eh, kita boleh memakai eh, perhitungan dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal, ah, ini tidak boleh. Karena wajib bagi kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan akhiri puasa ketika melihat hilal. Dan jika mendung, hilal tidak mungkin kelihatan, maka genapkan bulan Syaban 30. Genapkan Ramadan 30. Ini ucapan Nabi yang otomatis perintah dari Allah, maka haram bagi kita menyelisihinya dengan cara perhitungan. Sebab kalau dengan cara perhitungan, artinya mau mendung atau tidak kita sudah tahu hilal sudah kelihatan, di situ tuh sekian derajat. Ya, mau mendung mau tidak, besok sudah jelas satu Ramadan. Berarti sebuah wahyu, sebuah wahyu dari Allah yang keluar lewat lisan Nabi SAW tadi harus dicoret. Bagaimana sebuah wahyu harus dicoret? Ya, dengan mengatakan bahwa oh, Nabi tidak tahu, otomatis Allah tidak tahu kan? Kalau akhirnya akan ada perhitungan-perhitungan seperti ini. Ya, saya kira ini ucapan yang sangat buruk dan penghinaan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu Allah Maha Tahu. Betul Nabi nggak tahu, tapi Allah Maha Tahu bahwa nanti kaum muslimin bisa menghitung tanpa melihat hilal sudah tahu bahwa hilal itu akan ada, akan muncul di tanggal sekian. Dengan demikian diketahui satu Ramadan kapan, satu Syawal kapan, lima bulan sebelumnya, enam bulan sebelumnya. Ya, uh, berarti ini merendahkan Allah secara tidak langsung. Ya, dan secara kenyataan berbeda kan? Mana perhitungan-perhitungan yang sama persis? nggak usah jauh-jauh, jadwal sholat. Antum kumpulkan jadwal sholat uh, yang ada, yang antum dapati. Ya, pasti berbeda. Semenit, dua menit, tiga menit, bahkan ada yang beda empat menit, lima menit. Kok semua pakai perhitungan? Ternyata salah. Ya, masa benar semua? Duhur jam berapa? 11.49. Ya, jadwal sono 11.48. Zaman sono 1151. Beda kan? Padahal di tanggal yang sama. 18 Desember misalnya 2011. <clears throat> Beda-beda. beda sumber beda. Ya. Nah, coba kalau langsung. Kapan duhur? Lihat. Bayangan benda sudah tergelincir ke arah timur, sudah ah, masuk duhur. Lihat asar, ya. Bayangan benda sudah sama panjang dengan benda aslinya, Benda aslinya semeter, bayangannya berapa semeter? Ah, sudah masuk waktu asar. Ya. Ah, ini jadwal sholat yang setiap hari. Bagaimana yang setahun sekali? Ya. Ah, maka apa akan berbeda? Pernah terjadi kan? Sama-sama pakai hisap, tapi Muhammadiyah dengan Persis beda. Padahal pakai hisap juga. Kan pernah terjadi tahun berapa waktu itu? Ya. Nah, coba kalau pakai ru'yah nggak mungkin beda. Asal eh, apa yang ru'yah itu satu. Artinya <clears throat> corongnya satu gitu. Silakan Silahkan yang ru'yah banyak, tapi corongnya harus satu. Ya. Yang oh, di Tanjung Priok ada, di Surabaya ada, di Makassar ada, di mana oh, ada 50 tempat nggak masalah, tapi corongnya satu. Ya. Siapa MUI misalnya atau Depak misalnya atau langsung presiden misalnya. pemerintah lah Gitu. Maka orang yang melihat uh, eh, hilal di Tanjung Priok nggak langsung nggak boleh langsung teriak, langsung SMS teman-temannya nggak boleh, nggak boleh. Ini kan fitnah hari ini kan. Dia rukyah di Makassar langsung uh, lihat langsung dia umumkan sendiri nggak boleh harus ke penguasa nanti penguasa yang mengumumkan. Diterima atau tidak e, laporannya itu hak penguasa. Nah, kalau cara begini, insya Allah selesai. Ya, permasalahan yang hampir setiap tahun ya selesai. <clears throat> ah, jadi eh, perhitungan atau ramalan gerhana tadi bukan termasuk sihir. Berarti boleh ya. Wa kama law akhbara anna asy-syamsa taghrubu fi fi 20 min burjil mizan masalan. Fi sa'ati kada wa kada. Bahwa matahari akan terbit akan tenggelam di derajat sekian, di jam sekian, ya. Ini pun bukan termasuk uh, sihir. Fahadha laisa min ilmi ghaib karena ini bukan termasuk ilmu gaib. Wa kama yakulun. dan juga orang-orang banyak yang mengatakan innahu sayakhruju fi awalil 'am awil amil ladhi ba'dahu matnabu Heli, Ya. Bahwa akan keluar di awal tahun atau di tahun setelah ini itu bintang berikor, ya. Atau uh, ya. Apa kata kita? Uh, ya komet, ya. Wahwa najmun lahu dzanbun tawil yaitu bintang yang memiliki ekor yang panjang. Ya, beliau mengetahui tentang hal ini. Fahada laisa minal kahanati fi syai' ini bukan termasuk perdukunan sedikit pun. Karena apa? Karena itu tadi ada perhitungannya. Di annahu minal umuri allati tutraku bil hisab فَكُلُّ شَيْءٍ يُدْرَكُ بِالْحِسَابِ فَإِنَّ الْإِخْبَارَ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا لَا يُؤْتَبَرُ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ وَلَا مِنَ الْقَهَانَةِ Walaupun berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, besok lusa pekan depan, bulan depan, tetapi kalau dengan perhitungan, maka itu purih. Dan biasanya kan oh, keadaannya terus berkembang, terus berkembang. Ya. Sebagaimana oh, telepon. Dulu pakai kabel, sekarang enggak. Dulu enggak pakai kabel besar sekali, ada receivernya dan seterusnya. Sekarang enggak perlu dan terus berkembang, terus berkembang. Itu sifat dari uh, ilmu pengetahuan. <clears throat> banding dan dinikmati oleh semua manusia kan? <clears throat> dinikmati oleh semua manusia. Yang pintar, yang bodoh, yang pintar, yang menemukannya kan? Yang bodoh, yang memakainya. Dinikmati semua. Bandingkan dengan tenaga dalam, misalnya. Ya. Ilmu tenaga dalam. Yang antum lihat hari ini, atau yang sering kita dengar, dengan ilmu tenaga dalam itu dia bisa memukul orang dari jarak jauh. Ya. Bahkan dengan tiupannya orang bisa mental. Gitu ya. Bahkan kadang bisa melawan ombak yang begitu besar. Bahkan sebagiannya bisa duduk bersila dan sedikit demi sedikit terangkat badannya. Ya, ngapung. Tahu ngapung? Ya, terbang. Apakah ini seperti penemuan ilmu pengetahuan teknologi tadi? jawab tidak. Mudah sekali untuk membedakan. Kenapa? Tidak berkembang. Ya, dan tidak dinikmati oleh seluruh manusia. Kalau handphone, komputer, laptop dan seterusnya kan dinikmati oleh seluruh manusia. Dan formulanya kan jelas. Kalau ini nanti begini, kalau ini nanti begini. Ini enggak. Ya. Ah, maka mereka yang membungkus ilmu tenaga dalam ini dengan sesuatu yang seperti ilmiah, ya. Mereka mengatakan bahwa itu kan sekedar mengatur uh, apa alam bawah sadar dia di mana dia punya kekuatan yang mestinya bisa diolah lalu di, diolah ya dia men, mereka mencontohkan ketika seseorang uh, dikejar macan misalnya. Tiba-tiba dia bisa ngeloncantin pagar setinggi 3 meter misalnya. Ya. Nah, dengan kaidah itu. Ya. Padahal ini kan sesuatu yang jelas muskil ya. Bagaimana orang dikejar apa macan mau disamakan dengan orang yang tidak dikejar ya hasilnya tentu tidak mungkin kan Berbeda sifatnya. Ya. Maka ini tidak syak lagi sesuatu yang klenik, sesuatu yang dari setan tadi, kemudian dibungkus seolah ilmiah. Maka dengan gerakan begini, gerakan begitu. Ya. Dan yang sangat jelas sekali lagi, tidak dinikmati oleh seluruh manusia. Ya. Tapi orang-orang tertentu yang harus melakukan gerakan-gerakan tertentu, dan jelas gerakan-gerakan ini uh, disukai oleh Ji. Ya. Gerakan-gerakan penyembahan. Meletakkan tangan di dada misalnya ya. Membungkukkan badan, oh, gerakan-gerakan penyembahan. Menyaingi gerakan solat yang solat itu untuk Allah Padahal gerakan sholat seperti ruku, sujud, kemudian kita persembahkan kepada selain Allah, jelas syirik. Maka setan senang dengan itu. Maka setan bantu. Ya. Wahal minal kahanati ma yukhbaru bihil an min ahwali taqsi fi khilali arba'in wa ishrina sa'atan au ma asbaha dhalik. Beliau uh, membuka permasalahan. Apakah termasuk kahin, perdukunan? Sesuatu yang dikabarkan hari ini yang menyangkut tentang keadaan cuaca selama 24 jam ya sehari semalam atau yang semisal dengan ini ya nanti di pagi hari akan hujan di daerah ini ini nanti siang eh, daerah ini akan uh, hujan atau panas atau mendung dan seterusnya apakah ini termasuk kahana al jawabula jawabannya tidak kenapa li'annahu aidon yustanadu ila umurin hissiyatin. Karena ini juga berdasarkan sesuatu yang hisiyah. Tahu hisiyah? Hisiyah itu yang bisa diraba, yang bisa dirasa. Misalnya seseorang sakit, terkilir, lalu diurut, dengan urutan itu lalu jadi agak enak besok lagi, diurut lagi, lebih enak lagi, lalu tiga kali, empat kali, sembuh. Ini hisiah namanya. Ya. Kalau ada orang oh, sakit kakinya, tidak bisa jalan berbulan-bulan, lalu datang ke tempat dia, lalu ditepuk sekali, lalu bisa jalan, ah, ini tidak hisiah. Tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba. Tidak ada prosesnya. Ini lebih kepada mukjizat karomah, mukjizat hanya milik para nabi dan rasul, bukan milik manusia biasa. Allah hanya memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul saja. Ya. Nah, eh, ramalan cuaca tadi disebut oleh beliau yustanadu ila umurin hisiyatin. Itu adalah sesuatu yang bisa diraba. وهي تكيف الجو لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم Ya, ini menyangkut tentang udara di mana udara mempunyai sifat-sifat tertentu bagi orang yang ahli uh, dia tahu bahwa uh, udara di sini suhunya sekian, suhunya sekian. Ya, dan seterusnya dan seterusnya dengan perhitungan-perhitungan itu, maka mereka menyimpulkan bahwa e, beberapa jam lagi tempat ini akan hujan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ah, begitu juga e, sesuatu yang menyangkut tentang hujan uh, petir, uh, halilintar dan seterusnya yang berdasarkan apa yang terkandung di awan ini semua sekali lagi menurut beliau adalah sesuatu yang tidak berdasarkan kahana sihir. Karena apa? Karena bisa dihitung. Eh, uh, ya. Iya, saya kira uh, masuk waktu Isya. Belum. Belum masuk. Fal muhimmu annama istanada ila syai'in mahsusin falaysa min ilmil ghaib. Uh, kesimpulannya bahwa sesuatu yang didasarkan kepada apa yang bisa dinalar, apa yang bisa diraba, apa yang bisa dirasa, maka itu bukan termasuk ilmu gaib, bukan termasuk ilmu uh, sihir kahana. Ya. Wa in kana ba'dul 'ammati yadhunnuna anna hadhihi al-umur min ilmi al-ghaib wa yaqulun Inna tasdiqo biha tasdiqum bil kahana. Kadang-kadang sebagian orang-orang awam menyangka bahwa hal itu goib. Gitu. Orang kampung, orang badui, ya, belum pernah uh, lihat laptop misalnya, ya, Kemudian dengan kotak itu dia bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa baca ini, bisa baca itu. Ya, mungkin dia mengatakan ini sihir. Mungkin ya. Mempercayai ini berarti mempercayai sihir. Mungkin. Berarti ini keliru. Ya. Ah, dari sini kita tahu bahwa uh, ilmu adalah sesuatu yang sangat ilmu akhirat, ilmu dunia, dua-duanya penting. Ya, berapa banyak ilmu dunia yang dibutuhkan oleh kaum muslimin? Berapa banyak ilmu dunia yang memang harus dimiliki oleh kaum muslimin? Ilmu peperangan misalnya, persenjataan dan itu perintah Allah kan? Wa'idulahum istata'tum min kuwatin. Ya, persiapkan oleh kalian angkatan perang, kekuatan perang. Ini butuh apa? Butuh ilmu. Nah, di antaranya ini. Orang yang nggak tahu, ia dikira itu sihir. Ya. Dia jalan mendekati pintu, ya. Pintu belum dibuka, eh, udah buka sendiri. Oh. Wah, wow. ini sihir nih. Ya, itu. Oh, belum pernah nasi, belum pernah naik uh, bus AC misalnya ya. Dia naik bus AC, uh, hmm, dingin ada orang mau nyoba ilmu saya nih. Ya. Kan ada cerita seperti itu. Ya. Orang Badui sana. Ya. E, sihir, dikira sihir. Padahal karena ketidaktahuan dia. Ya. Nah, maka e, dua-duanya dibahas oleh beliau. Jangan sampai yang sihir dianggap ilmiah. Jangan sampai yang ilmiah dianggap sihir. Ya. Maka harus tahu bagaimana, ya tentu dengan ilmu. Selain ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu din, juga ilmu dunia. Ya, coba kita bahas terus Al-Quran dan Sunnah ini sementara kita tidak melihat bagaimana perkembangan teknologi, maka ada kemungkinan kita menganggap yang bukan sihir menjadi sihir. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya. Maksudnya apa? Kalau Nabi Yusuf mentakbir mimpi, itu jelas karena beliau Nabi tentu berdasarkan wahyu berdasarkan wahyu. Ya. Apa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul adalah wahyu. Ya. Berbeda dengan apa yang diucapkan oleh para kahin, para dukun, para tukang sihir itu dari syaitan dari jin-jin pencuri berita. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya. Tapi ini bukan berarti bahwa di luar nabi tidak boleh mentakwilkan mimpi, bukan. Ya. Karena para ulama bahkan dari sahabat eh, mentakwil mimpi. Ya. Yeah seperti Al-Imam Syafi'i bermimpi uh, apa Nabi berjalan uh, eh, me, apa membongkar kubur Nabi tulang belulangnya dikeluarkan ditakwilkan oleh uh, gurunya bahwa Imam Syafi'i akan mempelajari hadis-hadis Nabi. Ya. Yeah. Begitu juga Imam Bukhari yang bermimpi bertemu dengan Nabi, Nabi berjalan, lalu disapu bekasnya, bekas jalannya Nabi disapu, ini ditakwil oleh gurunya bahwa Imam Bukhari akan membersihkan hadis-hadis Nabi dari hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu, yang palsu. Ya. Berarti takwil mimpi ada. Bagaimana hukumnya seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit dengan cara memindahkan penyakit seseorang ke dalam tubuh binatang seperti kambing, ayam dan dilakukan oleh seorang ustaz. Apakah apakah termasuk sihir? Ya. Ya. Karena ini tidak hisiyah. Tidak bisa dinalar, tidak bisa diraba dokter mana, ahli kesehatan mana yang sepakat bahwa sebuah penyakit bisa dipindahkan. Kalau menular mungkin. Jelas. Si A awalnya yang sakit mata si A, akhirnya si B juga kena, si C juga kena. Ini semua orang tahu. Tapi kalau pindah, ini yang jadi masalah. Ya. Yeah Sebab kalau betul penyakit itu bisa dipindah, kenapa mesti ke kambing? Ya. Kenapa tidak ke tikus misalnya, ya, atau ke nyamuk misalnya? Nah, ini bukti bahwa maunya setannya itu kambing. Karena apa? Karena ada penyembelihan. Nah, salah satu yang disukai oleh setan adalah penyembelihan. Maka dari awal diajarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku itu hanya untuk Allah. Hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini penyembelihan untuk setan. Ya, penyembelihan harus untuk Allah. Misalnya menyembelih di hari ketujuh kelahiran bayi, Allah yang memerintahkan menyembeli di tanggal 10 Dzulhijjah ini Allah yang memerintahkan. Itu. Atau menyembeli untuk dimakan. Nah, ini ada penyembelihan-penyembelihan di luar 10 Dzulhijjah, di luar akikah. Ini siapa yang menyuruh syaitan dan itu haram dan bisa terjatuh ke dalam syirik. menikah dengan mahar dibacakan ayat Al-Quran apakah itu syar'i? Tidak. Ya, yeah. tidak. Mahar yang dicontohkan oleh Nabi adalah emas, perak, uang, kebun, dan seterusnya harta. Ada seorang sahabat yang eh, maharnya berupa hafalan Al-Quran itu karena karena dia disuruh Nabi cari benda apapun, barang apapun, nggak ada. Walaupun cincin besi juga nggak punya. Ah, lalu karena nggak punya apa-apa, sedangkan dia mau nikah dengan wanita itu, wanitanya masih nungguin di situ, ya kan kasihan wanita nungguin di situ. Eh, nggak uh, datang-datang, ya, eh, nggak uh, dapat-dapat. Akhirnya Nabi bertanya, kamu hafal surat ini? Kamu hafal surat ini? Dijawab, hafal. Ya, lalu Nabi mengatakan, aku nikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar hafalan Al-Quranmu. Dan itu hanya sekali kejadian seumur hidup Nabi. Ya, Ah, berarti mahar dengan hafalan Al-Quran itu terjadi karena kepepet. Karena dia tidak punya harta. Berarti bukan yang terbaik. Kalau mahar dengan ayat Al-Quran itu baik, atau lebih baik, maka Nabi tidak akan menyuruh dia mencari harta, mencari cincin besi dan seterusnya, langsung dengan ayat Al-Quran, kalau itu baik. Berarti sekali lagi mahar dengan ayat Al-Qur'an eh, apa? Eh, itu karena tidak ada eh, harta. Bagaimana kalau kita percaya akan ramalan bintang boleh atau tidak termasuk usaha jodoh dan saya kira yang kita bahas tadi tidak boleh perbintangan yang ada hubungannya dengan nasib manusia, jodoh, rizki, dan seterusnya, ini tidak boleh. Bagaimana rizki kita, siapa jodoh kita, bagaimana nasib kita di tahun-tahun berikutnya, ini semua rahasia Allah. Ini semua termasuk gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah atau setelah itu terjadi. apa hukumnya muslim muslim Indonesia sendiri-sendiri atau rombongan pergi ke Damas untuk ikut jihad. Kalau pemerintah membolehkan tentu uh, halal ya. Tapi kalau pemerintah melarang tentu wajib kita taat kepada pemerintah. Karena ini kan sudah urusannya urusan negara. Ya. Atau pemerintah diem saja, tidak melarang, tidak menyatakan boleh, kita berangkat tanpa sepengetahuan siapapun dan diperlukan di sana mungkin. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa e, bukan hanya tenaga yang dibutuhkan, senjata, ilmu, ilmu strategi perang dan seterusnya, ya. Jangan sampai e, semangat semangat kita untuk membela saudara kita itu tanpa ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Zbin dan Harafiyin. Apakah ketika safar kewajiban melaksanakan sholat berjamaah dan Jumat menjadi gugur? Apa hukum mengerjakan tahajud ketika safar? Ia gugur. Yang menggugurkan kewajiban berjamaah dan sholat Jumat adalah sakit, uh, hujan, safar. Ya, safar termasuk oh, alasan untuk tidak berjamaah dan tidak sholat Jumat. Tapi bukan berarti tidak boleh. Walaupun kita safar, tapi kita ikut sholat Jumat, ikut sholat berjamaah, ada kebaikan di situ. Ya. Jadi bukan rukhsah yang sunnah. Berbeda dengan kosor. Kalau kosor ini rukhsah yang sunnah. Artinya ketika kita safar kok tidak mengkosor solat, padahal kita tidak bermakmum kepada imam yang mukim, itu tercela, tidak disukai. Allah tidak suka. Seperti kita tidak suka kalau sodakoh kita ditolak. Karena rusoh apa kosor itu termasuk sodakoh dari Allah. Allah tidak suka kalau sodakohnya ditolak. Adapun sholat tahajud tidak ada hubungannya ya, safar atau tidak, sholat tahajud tetap disunahkan. Seluruh sholat sunat tetap disunahkan ketika safar, kecuali rawatib. Kecuali qobliyah ba'diyah. Ya, itu pun di luar qobliyah subuh. Ya, jadi kalau kita safar ke Mekah misalnya, ke Madinah misalnya, maka tidak usah kita sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, Qobliyah asar, Qobliyah maghrib, Ba'diyah maghrib, ya. Qobliyah isya, hadisnya do'if, Ba'diyah isya, ya. Kecuali Qobliyah subuh. Apa tanda bahwa yang disampaikan itu ayat? Bukan ayat ya. Apa tanda bahwa yang disampaikan itu ayat yang dicuri setan? Bukan ayat. Yang dicuri setan itu bukan ayat firman Allah tapi bukan ayat. Ya. Kan firman Allah dibagi dua. Sudah kita bahas kan? Firman Allah dibagi dua apa dan apa? Ya, yang wahyu yang diwahyukan kepada para nabi dan yang tidak diwahyukan. Yang tadi tidak diwahyukan. Artinya tidak berisi ajaran yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Ya. Yang berisi ajaran Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul menjadi berupa Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu firman Allah yang diwahyukan. Yang kedua, firman Allah yang tidak diwahyukan, artinya Allah berbicara. Dan itu bukan diwahyukan kepada para nabi dan rasul seperti tadi. Ya. Jadi keliru anggapan kalau yang dicuri itu ayat, bukan ayat. Ya. Firman Allah tapi bukan ayat Al-Qur'an, bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur. Perint, uh, firman Allah saja. Seperti tadi Allah mengatakan di hadapan Jibril dan malaikat-malaikat yang lain bahwa akan terjadi anu di daerah ini tahun sekian bulan anu. Ya, ah, para malaikat dan Jibril mendengar firman Allah itu pingsan. Pingsan. Ya. Uh, ini menunjukkan betapa malaikat itu membesarkan Allah mendengar suaranya pingsan. Yang pertama kali siuman adalah Jibril, kemudian diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Lalu malaikat-malaikat yang lain bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Allah tadi berbicara apa? Berfirman apa? Lalu dijawab oleh Jibril, Allah tadi mengatakan bahwa Gunung Anu akan meletus di bulan Anu tahun sekian. Ah, itu yang dicuri oleh para mustarikus sama, para pencuri berita, yaitu para jin. Allah senantiasa berbicara sesuai dengan keinginannya. Apakah setan-setan saat ini masih bisa mencuri dengan firman Allah tersebut? Apakah apakah dengan lengkapnya Al-Quran setan tidak mencuri firman Allah lagi? Ah, mencurinya tetap hanya terhalang. Artinya rintangannya semakin banyak. Ya, mencurinya tetap berdasarkan uh, sabda Nabi dan firman Allah dalam surat Jin dan lain-lain tetap hanya terus diikuti dengan sihab, diikuti dengan meteor, dilempar dengan meteor dan tidak sedikit di antara mereka yang mati. Ya, karena jin itu sama dengan manusia, lahir, dewasa, berkembang, uh, nikah, mati, punya anak, mati, ya. Yeah. Walaupun umur mereka uh, jauh lebih panjang dari manusia. Tapi secara umum uh, ada lahir, ada mati, ada nikah sama. Allahu a'lam.